tim Cimat punya cerita dengan judul Terjerumus Lembah Hitam. Andi Jimatres Malang Sudah tujuh hari Susi melakukan pertapaan di Gua Pakenton. Demi mendapatkan aji pengasihan dari Nyai Ratu Deno. Di dalam gua yang sepi dan gelap, Susi mendapatkan gangguan dari makhluk gaib seperti Wewe Gombel, Uto Panas Panaspati, dan Gendruwo. Namun semua itu tidak menggoyahkan keinginannya untuk menjadi wanita pemikat yang kaya raya. Pada hari ketujuh pertapaannya, Susi diperlihatkan oleh sosok wanita tanpa busana dengan tangan dan kaki terikat rantai baja. Sungguh miris, sekujur tubuh wanita itu dipenuhi luka lebam dan berdarah. Ia berusaha mendekati Susi. Sambil berurai air mata wanita itu berkata, Cukup, hentikanlah pertapaan ini. Kembalilah kamu ke jalan yang benar sebelum nanti nasibmu seperti diriku ini. Cukuplah. Dalam hatinya Susi merasa iba. Susi mengetahui bahwa adalah contoh wanita yang menjadi budak Nyai Ratu Deno sebagai konsekuensi karena bersekutu dengannya. Tetapi Susi sudah dibutakan oleh nafsu duniawi sehingga dia sudah siap dengan semua resiko. Akhirnya Susi tidak menggubris permintaan wanita itu dan melanjutkan pertapaannya. Kemudian Susi dikagetkan oleh sosok pria dengan perawakan kekar mengenakan busana prajurit kerajaan. Tampak pria itu menggenggam sebilah kolok yang tajam dan mengkilap. Pria itu dengan kasar menjambak rambut si wanita itu, membungkam mulutnya dengan tangannya yang kuat. Gerak tubuh wanita itu seakan meronta-ronta minta tolong. Tak lama kemudian si pria segera menggunakan golok tersebut untuk menggorok lehernya. Sungguh sadis. itu menyembelih si wanita dengan brutal layaknya hewan. Darah segar mengucur dari lehernya dan tubuhnya tampak menggelepar kesakitan. Ketika kepala telah terpisah dari badan, si pria bengis segera membawanya ke hadapan Susi. Hei manusia, jika kau berani mengingkari perjanjian dengan Nyai Ratu, maka nasibmu akan seperti ini. Susi menciut kala menyaksikan kepala wanita dengan mata terbelalak di depannya. Susi berpikir apakah dia akan bernasib seperti budak banta itu. Kembali iman dan nafsu bergejolak dalam hatinya. Tidak! Ini semua hanyalah ilusi. Aku ingin kaya raya. Aku ingin kaya dengan pesona kecantikanku ini. Tiba-tiba wujud prajurit pria dan budak wanita hilang dari hadapan Susi. Semua tertutup oleh asap tebal yang menutupi pandangannya. Samar Susi mendengar suara langkah kuda. Suara itu kian jelas mendekati Susi. Tampak sosok wanita cantik dengan busana ala ratu bertatahkan mahkota emas mengendarai kereta kencana yang ditarik seekor kuda hitam. Bangun, Landuk kamu sudah menyelesaikan pertapaanmu. Aku benar-benar mengagumi kesabaranmu, Dok. karena kau mampu melewati ujian di gua ini. Aku adalah Nyai Ratu Denok yang akan mengabulkan semua permintaan. Kemudian Nyai Ratu Denok mengeluarkan jarum emas dari mulutnya. Dengan kekuatannya Nyai Ratu menanamkan jarum itu ke kening Susi. Ini, ini adalah susuk pengasihan yang bisa membantumu mendapatkan kekayaan. Dengan susuk ini, kamu dapat menggait pria kaya raya, kamu bisa menguras hartanya, Nduk. Terima kasih, Nyai Ratu. Ujar Susi tersenyum. Kini wajah Susi terlihat bersinar dan aura kecantikannya semakin terpancar berkat susuk pemikat. Untuk memperkuat guna guna Nyai Ratu Denok memberikan mantra yang berbunyi. persekutuan yang melibatkan makhluk gaib tidaklah cuma-cuma. Pastinya ada imbalan yang harus dibayar. Nyai Ratu Dinok meminta tumbal nyawa seorang pria pada malam satu suro. Dan Susi menyanggupi hal itu. Beberapa tahun kemudian, Susi adalah putri dari Pak Sukardi dan Bungat Mina yang tinggal di daerah Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Susi memiliki nama lengkap Susilowati dan adik kandung bernama Sulistiowati. Bisa dibilang Susi merupakan kembang desa karena parasnya yang cantik, rambut panjang hitam sebau, kulit kuning langsat dan tubuh proporsional. Tapi sayang, Kecantikan fisik tidak diimbangi dengan kecantikan batinnya. Sejak SMA, Susi dikenal sebagai gadis yang suka pacaran dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua. Susi selalu puas bila pacarnya memberikan uang dan barang-barang mahal. Bahkan Susi mau diajak tidur agar dapat uang untuk jajan. Suatu ketika, Susi menjalin hubungan dengan Rino anak orang kaya di Tulungagung. Mereka seringkali memadu kasih sampai akhirnya Susi dinyatakan hamil. Malangnya, Rino tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan Susi dan memilih untuk kuliah di luar negeri. Betapa hancur hati Susi tatkala mengetahui Rino tak mau bertanggung jawab. Akhirnya Susi nekat melakukan aborsi ke seorang dukun beranak. Mengetahui hal itu Pak Sukardi marah besar. Susi dianggap aib karena mencoreng nama baik keluarga. Dengan penuh amarah Pak Soekardi mengusir Susi dan tak mau mengakuinya sebagai anak. Suli sang adik menasihati kakaknya untuk bertobat dan minta maaf. Tetapi Susi malah menolaknya. kamu gak usah ceramah lagi, Lis. Aku wes bosan. Ini sudah menjadi pilihanku. Ingat, Mbak. Kamu telah melakukan dosa besar kamu bersina, aborsi, itu adalah perbuatan yang dilaknat Allah, Mbak. Aku tahu hal itu. Biarlah, biarlah itu aku tanggung sendiri. Mulai sekarang kau urus bapak dan ibu. Susi menampik tangan Culis dan pergi meninggalkan rumah. Sang ibu tak kuasa menahan tangis ditinggal oleh putri tertuanya. Setelah seminggu Susi meninggalkan rumah, Pak Sukardi jatuh sakit dan meninggal dunia. Kini Bungat Minah tinggal berdua dengan Sulis. Berbeda dengan sang kakak, Sulis adalah sosok gadis solehah yang patuh terhadap orang tua. Sulis berjanji kepada Bungat Minah untuk menjadi tulang punggung keluarga dengan mencari nafkah yang halal. Sementara itu Susi semakin terjerumus dalam lembah hitam. Dini Susi berprofesi sebagai kurel di kafe dan karaoke yang ada di kota Kediri. Di sana Susi tinggal di rumah mucikari bernama Mami Eti. Setiap hari Susi harus memberikan setoran kepada Mami. Tidak hanya menjadi kurel, Susi juga melayani permintaan tarian erotis. Dunia prostitusi memang penuh persaingan. Setiap harinya muncul muka-muka baru yang mampu memberi servis memuaskan. Susi mulai tersingkir dan setorannya ke Mami Eti semakin berkurang. Susi mulai dicekam rasa putus asa. Berdasarkan saran dari seorang teman akhirnya Susi mendatangi paranormal bernama Ki Surolempo. Tenang dok, aku tahu permasalahan yang kamu hadapi. Tutur si Surolempo sambil menyalakan dupa. Iya Ki, iya Ki, bagaimana supaya bisa saya dapat pelanggan Yoki? Tolong bantu saya Yoki. Baiklah, salah satu pemilik susu pemikat paling mujarab adalah Nyai Ratu Denok yang bersemayam di Gua Pakenton. Tapi untuk mendapatkan susu itu syaratnya berat lunduk. Apa kamu sudah siap? Syaratnya apa, Ki? Kamu harus melakukan puasa pati geni dan bertapa selama tujuh hari di Gua Pakenton. Tapi ingat selama kamu bertapa, kamu harus menanggalkan semua pakaianmu dan telanjang bulat. Kata si Surolempok sambil mengelus jenggotnya. Susi sempat berpikir panjang Akhirnya dia nekat memenuhi persyaratan yang dijelaskan sang paranormal. ke masa kini. Semenjak memperoleh susuk pemikat dari Nyai Ratu Dino, kehidupan Susi berubah drastis. Wanita itu memperoleh banyak uang setelah melayani pria hidung belang. Bahkan Susi berani memutus kontrak dengan Mami Eti dan kini pindah di apartemen elit yang ada di Surabaya. Di kota besar seperti Surabaya, Susi lebih luasa dalam menjalankan aksinya. Pelanggan Susi juga banyak berasal dari luar negeri. Susi melakukan tarian striptis di klub malam yang mahal. Bahkan tarif berkencan dengan Susi menyentuh angka jutaan rupiah per malam. Dengan uang yang dimilikinya, Susi bergaya bak sosialita, mobil sedan mahal, tas berharga jutaan dan perhiasan emas dia punya. Semua itu merupakan kadu dari pria-pria kaya yang menjadi pelanggan setia Susi. Pernah suatu ketika Susi pulang ke Tulungagung untuk menemui adik dan ibunya. Susi mengajak Sulis dan Bungat Minah untuk tinggal di Surabaya dengan gelimang harta yang dia miliki. Tetapi sang ibu menolak karena ia tahu harta yang diperoleh Susi berasal dari pekerjaan haram. Bungat Minah cukup mampu bertahan hidup dengan berjualan nasi lodo keliling. Sedangkan Susi juga membantu perekonomian keluarga dengan menjadi guru honorer. Merasa sakit hati, sejak saat itu Susi tak pernah mengunjungi keluarganya. Saat kembali ke Surabaya secara kebetulan Susi bertemu kembali dengan Rino. Susi masih menyimpan dendam kepada Rino karena lari dari tanggung jawab dan merusak masa depannya. Susi mendapat informasi bahwa Rino kini menjadi manajer perusahaan pelayaran di Surabaya. Rino juga telah berkeluarga dan memiliki dua orang istri yang masih kecil. Diliputi keinginan balas dendam, muncul niat Susi untuk menjadikan Rino sebagai tumbal di malam satu suro nanti. Susi menggunakan ajian pemikat untuk mengundang-undai Rino. Hasilnya Rino kembali terpesona dengan kecantikan Susi. Bahkan Rino memberikan apa saja yang diminta oleh Susi. Hal itu kecemburuan bagi Yanti istri Rino. Suatu malam Yanti mendapati Rino pulang larut malam. Dari mana kamu mas? Pulangnya kok larut malam terus? Habis rapat di kantor. Jangan bohong kamu mas. Aku tahu. Aku tahu kamu habis bermesraan sama perempuan lajang gitu toh. Ini buktinya. Yanti menunjukkan foto-foto saat Rino bermesraan dengan Susi. Rino naik pitam. Tangan Rino mendarat ke pipi Yanti. Parat, selama ini kau memata-mataiku ya? Yanti menangis dan berteriak dengan keras. Sekarang kau pilih mas, aku atau perempuan laknat itu. Rino yang sudah tersulut emosi memaki istrinya Aku sudah bosan Yanti. Tiap hari kau selalu menuntut ini dan itu. Tapi kau tak bisa memuaskan keinginanku. Istri macam apa kamu itu? Baik, jika itu maumu, ceraikan aku mas, ceraikan. Baiklah, kita cerai saat ini. Hentak Rino sambil beranjak pergi, meninggalkan rumah. Anak-anak yang terbangun mendengar pertengkaran ayah dan ibunya segera berlari memeluk sang ibu. Mama, papa mau kemana, Ma? Sudah, anak. Mulai sekarang, kalian tinggal dengan Mama. Rino yang saat itu sedang berada dalam pengaruh alkohol, mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Tak diduga, mobil itu menghantam trotoar dan menabrak tembok beton di pinggir jalan. Mobil ringsek dan Rino langsung tewas di tempat kejadian. Esokan harinya Susi membaca koran dan mendapati judul berita. Rino manajer perusahaan pelayaran tewas dalam kecelakaan. Susi tersenyum puas. Rupanya Susi berhasil membalas dendam dan merenggut nyawa Rino sebagai tumbal Nyai Ratu Deno. Pada saat berhubungan badan dengan Rino, Susi memaksa Rino untuk mengeluarkan air maninya ke dalam rahim. Air mani inilah yang digunakan Susi sebagai media untuk merenggut nyawa Rino melalui ilmu hitam. tahun berganti, Susi telah menjadi wanita kaya raya. Ia mulai jenuh dengan profesinya sebagai wanita tuna susila. Apalagi kini Susi mulai dekat dengan Alex, pria pemilik pabrik narkoba dengan keuntungan miliaran per bulan. Alex juga dikenal sebagai pemasok narkoba di Asia Tenggara. Tetapi Alex dapat lepas dari jeratan hukum karena memberi upeti kepada oknum aparat dan pejabat korup dalam jumlah besar. Bagi Susi memiliki kekasih seperti Alek bukanlah suatu masalah. Selama Alek mampu memenuhi kebutuhan, akan selalu setia dan memberikan cintanya. Alek berniat menikahi Susi karena niat Alek sungguh-sungguh. Akhirnya Susi menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikannya. Susi ingin lepas dari belenggu Nyai Ratu Denok untuk itu Alek menyarankan agar Susi mencari paranormal yang mampu membebaskan pengaruh sihir susuk pemikat. Akhirnya Alek dan Susi menemui Ki Surolempok. Awalnya Ki Surolempok menolak tawaran Susi karena ilmunya tak sebanding dengan kesaktian Nyai Ratu Deno. Tetapi dengan tawaran uang dalam jumlah besar, akhirnya Ki Surolempok menyanggupi hal itu. Para normal itu segera membentuk tim yang terdiri dari beberapa dukun sakti. Dengan ilmu ngerokok sukmo, Kisuro Lempo bersama rekan-rekannya segera menggempur gua Pakenton. Melihat istananya diobrak-abrik Nyai Ratu Denok murka. Manusia biadab, beraninya kalian merusak tempat tinggalku ini. Kami akan meringkusmu wanita siluman. Hayo hadapi kami. Baiklah, akan kuhabisi kalian semua. Nyai Ratu Denok terlibat duel dengan beberapa paranormal. Bahkan Nyai Ratu sempat adu ilmu kanuragan dengan Kisurolempo. Lempo. Para dukun menyatukan tenaganya untuk mengalahkan penguasa Gua Pakenton. Nyai Ratu Dinok sempat terpental setelah menerima serangan gabungan dari para dukun pimpinan Ki Suralempo. Tapi dia belum menyerah. Dengan tenaga yang tersisa, Nyai Ratu Dinok mengubah wujudnya menjadi ular raksasa dan menyemburkan api tanpa ampun. Para dukun yang tidak mengetahui kesaktian Nyai Ratu menjadi korban amarahnya. Semuanya tewas terbakar oleh api segoro geni termasuk Ki Surolempo. Siapa yang mengutusmu? Dengan suara terbata-bata Ki Surolempo menyebut nama Susi. Kemudian paranormal tua itu menemui ajal dengan tubuh hangus. Kurang ajar Susi, kau berani mengkhianati aku. Hmm, tunggu pembalasanku. Susi dan Alek tampak menikmati malam di ranjang yang empuk. Kedua manusia itu larut dalam gairah cinta yang membara. Walaupun telah berhubungan dengan banyak pria namun Susi merasa Alek yang mampu membuatnya terbuai dengan kenikmatan. Serasa terbang ke angkasa raya. Ah, aduh, panas. Ampun Nyai, aku tobat Nyai. Tiba-tiba saat melakukan hubungan intim, Alek merasa alat kemaluannya lengket dan tak bisa dilepaskan dari milik Susi. Ah, aduh, panas. Ampun, Nyai. Aku tobat, Nyai. Dua orang itu merasakan sakit yang luar biasa. Seakan-akan terbakar. Api membara. Tangan-tangan mencakar wajah Alek hingga berdarah. Di tengah jeritan rasa sakit Susi mendengarkan suara dari Nyai Ratu Deno. Dasar kau wanita busuk, kau pikir kau bisa lepas dariku? Huh? Sekarang saatnya kau membayar pengkhianatanmu. kemudian kedua anak manusia itu tewas dengan kondisi saling berpelukan dan gancet. Mendengar cerita di kamar majikannya, pembantu di rumah Susi segera menuju arah kamar. Sang pembantu menjerit histeris melihat kondisi majikannya tak bernyawa. Beberapa saat kemudian kediaman Susi dipenuhi oleh petugas kepolisian dan tim forensik. Anehnya, tubuh Alek dan Susi seperti menyatu dan sulit dipisahkan. Jenazah yang mati gancet akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter mengambil keputusan untuk memotong alat kelamin pria agar tubuhnya bisa dilepaskan. Tapi muncul saran dari tokoh agama supaya jenazah didoakan agar bisa lepas. Melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Akhirnya tubuh Alek dan Susi dapat dibisahkan. Setelah dimandikan dan disolatkan jenazah keduanya dikirim ke kediaman masing-masing. Di Tulungagung jenazah Susi diterima oleh keluarganya. Bungat Minah terlihat tabah. Wanita tua itu sadar bahwa perbuatan putri sulungnya telah melampaui batas dan dia telah mendapat hukuman. Soli sang adik tak henti-hentinya membaca doa untuk mengiringi kepergian kakak tercinta. Ada yang aneh dalam proses pemakaman Susi. Terlihat jenazah Susi semakin memanjang saat dimasukkan ke liang kubur. Akhirnya warga membuka kain kafan Susi. Betapa terkejut tatkala melihat jenazah Susi berubah menjadi batang pohon pisang. Agar tidak menimbulkan fitnah, batang pohon pisang itu tetap dikuburkan ke dalam liang lahat. Tak lama setelah itu rumah mewah dan harta benda yang dimiliki Susi tiba-tiba hangus terbakar oleh kebakaran hebat. Suatu malam Sulis mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Gadis itu diajak oleh sosok prajurit ke sebuah tempat yang asing. Sulis dibawa ke sebuah istana Mekah bertata emas berlian. Di dalamnya duduk seorang wanita di atas singgasana. Anda siapa? Kenapa saya dibawa ke sini? Aku, aku Nyai Ratu Denok. Kamu sengaja ku panggil ke sini untuk bisa bertemu dengan kakakmu Susi. Sepanjang perjalanan Sulis diperlihatkan ribuan wanita tanpa busana yang menjerit kesakitan. Beberapa di antara mereka bahkan dijadikan sebagai pijakan jembatan. Ayo, lewati jembatan ini. Tidak, aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau, maka kamu tak bisa bertepuk kakakmu. Akhirnya Sulis terpaksa menyeberangi jembatan dari tubuh para wanita. Setiap Sulis menginjakkan kakinya para budak wanita itu menjerit kesakitan. Berikutnya Sulis diperlihatkan para laki-laki yang tubuhnya dibelinggu rantai. Mereka dipaksa untuk mengangkat batu besar yang akan digunakan sebagai istana. Bila ada yang berhenti maka para aguju segera mencambuknya dengan kejam ini adalah para pria hidung belang yang menjadi tumbal Nyai Ratu. Ucap prajurit itu, air mata Sulis jatuh berderai. Ia tak kuasa melihat semua itu. Tulis membayangkan siksaan apa yang dialami oleh kakaknya. Ayo cepat, kakakmu ada di balik lorong itu. Sulis diajak menelusuri sebuah lorong di mana dari pinggir kanan dan kiri terlihat banyak wanita yang digantung dengan rantai. Dari kedua puting payudaranya keluar darah kehitaman berbau busuk. Darah itu menjadi minuman bagi makhluk kerdil berwajah mengerikan. Mereka menjerit kesakitan tatkala makhluk kerdil itu menghisap payudaranya dengan keras. Ini adalah balasan bagi wanita yang semasa hidupnya suka memelihara tuyul Masuklah, kakakmu ada di sini. Sang prajurit segera membuka pintu itu. Sekali lagi Sulis menjumpai hal mengerikan. Dia melihat banyak wanita telanjang dengan tangan diikat rantai. Kedua kaki mereka diikat menyamping. Tiba-tiba seonggok tombak dari besi panas menusuk liang peranakan mereka. Wanita-wanita itu menjerit kesakitan. Darah busuk yang keluar dari kemaluan mengalir deras. Saking banyaknya darah yang mengalir sampai-sampai menjadikan ruangan itu seperti kolam. Kemudian berbagai makhluk berwujud menjijikan segera keluar dari sela-sela tembok dan meminum darah mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berenang dalam genangan darah. Solis memperhatikan wajah wanita satu persatu akhirnya dia mengenali wajah kakaknya. Astagfirullahaladzim Mbak Susi. Iblis, tolong min mintakan maafku ke ibu. Jangan jangan kau ikuti perbuatan sesatku ini. Jadilah ke gadis yang soleha. Sekarang kau kembalilah jaga ibu baik-baik ya. Itulah permohonan terakhir Susi kepada adiknya. Dalam sekejap Sulis seperti ditarik oleh pusaran energi dan membuatnya tersadar dari tidurnya. Terdengar kumandang adzan, Sulis segera mengambil air wudhu dan menjalankan sholat subuh. Paginya Sulis menceritakan mimpi yang dialaminya kepada Bungat Mina. Mungkin ini sebagai isyarat ilahi, dok. Kakakmu menderita di alam baka sana akibat perbuatannya sendiri. Semoga ini bisa menjadi contoh, Dok, bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah yang Maha Pencipta.